Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid. Masih tentang nawaqidul Islam, sekarang an-naqid as-saminu. an as saminu, pembatal yang ke-8. Yaitu mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina. Uh, menyokong orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Jadi membantu orang kafir, orang kafir, orang musyrik dalam memerangi, memberantas kaum muslimin itu termasuk pembatal keislaman. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين dan barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin fa innahu maka sesungguhnya dia itu minhum termasuk bagian mereka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Qala imam Ibnu Hazm eh, Ibnu Hazm rahimahullah Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan innama huwa ala zahirihi sesungguhnya firman Allah ini adalah sesuai dengan zahirnya bi annahu kafirun min jumlatil kuffar bahwa dia itu orang yang tawali itu adalah kafir termasuk barisan orang-orang kafir wahadza haqqun dan ini adalah kebenaran la yakhtalifu fihi isnani minal muslimin yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin. Jadi e, orang yang tawali kepada orang-orang kafir, dia adalah kafir sama dengan orang kafir dan ini adalah berdasarkan eh, apa hal ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ulama kaum muslimin di pembatal ini berdasarkan ijma. Qala Syekhul Islam Taymiyah Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa juz 18 halaman 300 mengatakan ba'da zikri qaulillahi ta'ala setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ila qawlihi ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi sudah menyebutkan firman Allah tentang larangan tawali gitu kan terus firman Allah tentang uh, khitab kepada kaum mukminin bahwa barang siapa orang di antara kalian murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah ila akhir ayat. Fal mukhatabuna bin nahyi an muwalatil yahudi wan nasara humul mukhatabuna bi ayati riddah. Orang-orang yang dihitabi dengan larangan dari tawali kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu adalah orang-orang yang dihitobi dengan ayat ridha itu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu la tatakhidu yahuda wa nasara ini mukhatabunya kaum muslimin kan. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an juga khitabnya kepada orang yang sama gitu kan. Wa ma'lumun dan sudah maklum anna hadza yatanawalu jami'a qurunil ummah bahwa ini mencakup seluruh generasi umat ini. Wa huwa lamma naha an muwalatil kuffari yaitu bahwa Allah tatkala melarang ya dari mualah kepada orang-orang kafir وبين أن من تولاهم من المخاطبين mukhatabina منهم dan Allah menjelaskan bahwa orang yang tawali kepada orang-orang kafir dari kalangan orang-orang kaum mukminin itu ya, orang-orang yang dari barisan kaum muslimin yang tawali kepada orang-orang kafir itu bahwa dia termasuk bagian dari mereka bayana anna man tawallahum wartadda an dinil Islam la yadurrul Islam syai'an. Maka Allah menjelaskan bahwa orang yang tawali kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir dan murtad dari Islam itu sama sekali tidak merugikan Islam. Bal akan tetapi saya tilahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu muminina dunal kuffari wa yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata laim. Justru Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah di mana mereka itu tawalinya kepada orang-orang mukmin bukan kepada orang-orang kafir dan mereka berjihad di jalan Allah lagi tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi maksudnya ketika banyak kemurtadan sunatullah pasti Allah mendatangkan kaum yang apa membela agama Allah kama qala fi awalil amri sebagaimana yang Allah firmankan di awal ya di awal maksudnya oh, ketika masih di Mekah ya Dan surat Al-An'am Allah mengatakan fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin Bila mereka itu ingkar, maka kami telah apa? E, apa me, menyiapkan ya, menugaskan men, kaum ya, maksudnya untuk memegang din ini yang mereka itu bukan orang yang kafir terhadapnya. Maksudnya kalau orang-orang kafir Quraisy itu kafir kepada ajaran Islam ini, maka Allah sudah apa menyiapkan orang-orang yang pasti beriman gitu. Ketika Quraisy menolak memberikan perlindungan kepada Rasulullah, Allah memberikan Madinah, kan itu. Jadi sunnatullah jadi ketika um, ada penolakan pasti ada yang menerima. Fahaula illadzina lam yadkhulu fil Islam. Mereka adalah orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, misalnya orang kafir Arab yang di Mekah itu kan. Wa ulaika alladziina kharaju minhu ba'da dukhul fihi. Dan orang-orang dan mereka orang-orang dan orang-orang itu maksudnya yang tadi ayat rida itu orang-orang yang sudah keluar ya orang yang keluar dari Islam setelah mereka masuk ke dalamnya jadi kedua macam ini orang yang tidak masuk Islam orang kafir asli dan orang yang murtad dari Islam itu apa la yadurrunal Islam syai'an mereka itu tidak apa merugikan Islam sedikit pun tidak membahayakan Islam sedikit pun bal yuqimullahu man yu'minu bima ja'a bihi rasuluhu wa yansuru dinahu ila qiyamis sa'ah. Kan tapi Allah pasti apa? menegakkan, menyiapkan orang yang beriman kepada apa yang dibawa Rasul dan membela dinnya sampai hari kiamat. Jadi banyaknya orang yang tidak e, murtad dan banyaknya orang yang menolak ajaran Islam itu tidak merugikan Islam sama sekali. Gitu kan. Tapi justru Allah menyiapkan orang-orang yang apa menjadi pembela din ini. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut. Wa qala Syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah halaman 272 mengatakan innal adillata ala kufril muslim ini takfir ya ala takfiril Muslim yang di kitab aslinya takfir bukan kufur. Innal adilla ta'ala takfiril muslim idza asyraka billahi aw sara ma'al musyrikin 'alal muslimin walau lam yusyrik aksaru min an tuhsara min kalamillahi wa kalami rasulihi wa kalami ahli ilmil mu'tamadin mu'tamadin Eh, sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan pengkafiran orang muslim bila dia menyekutukan Allah menyekutukan apa? Allah atau atau ini atau dia bergabung dengan kaum musyrik musyrikin dalam memerangi kaum muslimin walaupun dia tidak berbuat syirik jadi ini yang berbuat syirik ini tidak berbuat syirik eh, tapi apa membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin jadi dalil dalil yang oh, tentang pengkafiran dua macam orang ini adalah apa? Aksaru min antuhsar. Sangat banyak sekali ya. Dari bisa dihitung dari firman Allah, sabda Rasulnya dan pernyataan para ulama yang apa mau tabar yang muhammad Maksudnya dalil-dalil tentang pengkafiran orang yang menyekutukan Allah, itu banyak dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Juga ada dari tentang pengkapiran orang yang tawali ya kepada kaum musyrikin walaupun dia tidak berbuat syirik banyak juga dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Jadi maksudnya pengkapiran orang yang tawali kepada kaum musyrikin itu adalah ijma, hal yang diijmakan. Wa qala Syekh Abdullah ibni uh, Ibnu Abdul Latif al-Syekh Syekh Abdullah Ibn Abdul Latif al-Syekh rahimahullah mengatakan kama Fidurar as-saniyah juz 10 halaman 3429 wa man jarrahum wa a'anahum 'alal muslimin bi ayyi anatin fahiya riddatun sharihatun dan barang siapa yang mengundang mereka mengundang orang-orang musyrik dalam untuk apa ke untuk menyerang daulah tauhid dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin dengan bentuk bantuan apa saja maka itu kemurtadan yang sorihah yang jelas. Ini tentang pengkafiran orang-orang Baduy, orang-orang Arab saat itu yang mengundang pasukan apa uh, Utsmaniyah itu kan. Terus mereka membantu dalam melenyapkan dakwah tauhid itu. Dan begitu juga uh, orang-orang zaman sekarang yang apa mengundang koalisi gitu kan ya terus membantu mereka dalam memerangi mujahidin itu murtad gitu.